بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid memasuki bab yang ke-41 yaitu babu qaulillahi ta'ala bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala ya'rifuna ya ni'matallahi thumma yunkirunaha ya'rifuna ya ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhum al-kafirun mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala Kemudian mereka mengingkarinya Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir Surat An-Nahl Ayat ke-83 Jemaah sekalian Bab 41 ini Berbicara tentang kewajiban mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikmat Allah yang sangat besar dan sangat banyak wajib kita syukuri. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita syukuri. Dan ulama menjelaskan mensyukuri nikmat itu dalam tiga perkara atau tiga rukun kesyukuran. Yang pertama, kita akui dalam hati kita. Yang pertama bersyukur dengan hati. Yaitu kita akui dengan hati kita segala nikmat yang kita rasakan atau kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menegaskan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada satupun kenikmatan pada diri kalian melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama jemaah sekalian Bersyukur itu dengan hati Mengakui dan meyakini segala kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan yaitu memuji Allah dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita mengatakan alhamdulillah ini adalah nikmat yang Allah berikan. Maka ini termasuk kesyukuran. Memuji Allah dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah bukan kepada diri kita. Dan yang ketiga, ini yang terpenting memanfaatkan atau menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Inilah bersyukur dengan anggota tubuh. Jadi bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota tubuh. Yaitu kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Dan inilah hakikat bersyukur. Inilah tiga rukun bersyukur yang kesimpulannya bersyukur itu adalah beribadah kepada Allah. Itulah bersyukur. Dan beribadah kepada Allah adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah ibadah. Perintah Allah kita lakukan, larangan Allah kita jauhi. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, bukanlah orang yang bersyukur. Padahal jemaah sekalian, kita semua yakin orang yang bekerja pantas dia mendapatkan upah. Kalau dia tidak bekerja, nggak pantas dia mendapatkan upah. Tapi subhanallah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak syukuri. Kita sebenarnya tidak pantas menerimanya karena kita tidak mensyukurinya dengan baik. Dan bahkan kita bersyukur pun maka kesyukuran kita itu nggak akan cukup untuk membayar segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan Allah minta bayaran. Tetapi sudah sepatutnya hamba bersyukur. Berterima kasih dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan apabila kita bersyukur, maka syukur kita tidak akan pernah sebanding dengan nikmat Allah. Enggak akan pernah. Kenapa jemaah sekalian? Karena nikmat Allah tidak terhitung. Sangat banyak. Sementara syukur kita sedikit sekali. Sedikit secara kuantitas, mungkin lebih sedikit lagi secara kualitasnya. Artinya, yang sedikit itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, setiap kita bersyukur, itu pun sebenarnya nikmat. Karena nikmat itu kan ada dua. Nikmat duniawi dan nikmat agama. Nikmat agama itulah yang terbesar. Kita sering mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Solat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi orang-orang yang solat dua rakaat sebelum subuh itu orang-orang paling kaya. Karena dia memiliki yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Padahal tidak mungkin. Tidak mungkin satu orang di dunia ini memiliki seluruhnya, pasti terbagi-bagi. Tapi ternyata dua rakaat solat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru solat sunnahnya. Belum solat wajibnya. Jadi jemaah sekalian, dibandingkan dengan nikmat agama, nikmat dunia itu tidak ada apa-apanya. Tapi tetap saja nikmat duniawi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang sangat besar dan nikmat yang tercakup dalam firman Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha andaikan kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya jadi jemaah sekalian bagaimana mungkin syukur kita akan menyamai nikmat Allah. Pertama, syukur kita sedikit. Nikmat Allah sangat banyak. Yang kedua, ketika kita bersyukur, itu pun nikmat Allah. Sehingga membutuhkan kesyukuran berikutnya. Kesyukuran berikutnya juga nikmat Allah, sehingga membutuhkan kesyukuran berikutnya. Dan yang ketiga jamaah sekalian, menghitung nikmat Allah saja kita nggak bisa. Bagaimana mungkin syukur kita akan menyamai nikmat Allah? Sekedar menghitung nikmat Allah saja kita tidak bisa. Sementara syukur kita sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari, dan yang susah kita hitung adalah dosa-dosa kita. Inilah keadaan kita jemaah sekalian. Tetapi Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berjanji kalau kita bersyukur nikmatnya akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku namun kalau kamu ingkar, tidak bersyukur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Subhanallah jemaah sekalian, ini janji Allah. Walaupun sebenarnya syukur kita sedikit. Syukur kita nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan nikmat Allah. Tetapi Allah telah berjanji kalau kita bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Jadi jemaah sekalian, kita harus paham ini adalah dua kenikmatan. Nikmat duniawi dan nikmat agama, dua-duanya wajib kita syukuri. Kalau kita mensyukuri nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat keluarga, nikmat harta, itu kita syukuri. Maka lebih patut untuk kita syukuri nikmat hidayah nikmat ibadah, nikmat melakukan solat, nikmat menghadiri majelis ilmu, itu yang lebih patut kita syukuri. Kita hadirkan dalam hati kita, ini benar-benar nikmat dari Allah. Kita akui sebagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita ucapkan Alhamdulillah. Lalu kita sandarkan nikmat itu kepada Allah. Dan kita menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya, yaitu beribadah kepadanya. Makanya jemaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kaki beliau pecah-pecah. Saking lamanya beliau berdiri dalam sholat malam, sholat tahajud. Kalau beliau sholat tahajud, beliau sholat sendiri, maka beliau sholat panjang, lama sekali. Sampai kaki beliau pecah-pecah. Makanya kalau ada orang yang merasa sudah jadi wali, sudah sampai derajat hakikat sehingga nggak perlu lagi sholat, itu orang sombong. Merasa lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya merasa, mereka memang memandang seperti itu. Kata mereka, wali itu lebih tinggi tingkatannya dari para nabi. Ini salah kaprah. Karena yang dimaksud wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Yunus ayat 62 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattakun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Maksudnya jemaah sekalian, menjelang wafat mereka. Allah hilangkan rasa takut, Allah hilangkan kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka dari itu kata para ulama, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Barang siapa beriman dan bertakwa, dialah wali Allah. Jadi, bukan wali Allah itu kalau sudah bisa terbang, atau bisa sholat di atas air, atau bisa berjalan di air. Bukan itu wali Allah. Penyihir pun bisa seperti itu. Setan tuh gampang dia terbang ke sana kemari. Jadi itu bukan tanda orang itu benar. Kalau dia punya ilmu kesaktian, Penyihir banyak yang sakti. Orang kafir sekalipun. Betul ada karomah para wali. Tapi syarat menjadi wali bukan harus memiliki karomah. Bahkan yang punya karomah, yang Allah anugerahkan karomah, sama sekali tidak menunjukkan dia lebih baik daripada orang yang tidak diberikan karomah. Karena bisa jadi karomah itu Allah berikan justru imannya masih lemah, belum kuat. Allah yang hendak menolongnya sehingga dia dianugerahkan karomah. Makanya ulama mengatakan karomah pada generasi tabi'in justru lebih banyak dibandingkan di generasi sahabat. Padahal kita tidak ragukan lagi para sahabat yang lebih hebat imannya. Yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang berjihad dan bersabar bersama beliau pastilah iman mereka lebih hebat. Tapi karomah lebih banyak pada generasi tabi'in. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah hendak menolong mereka dengan menyaksikan karomah supaya iman mereka lebih kuat. Sedangkan sahabat nggak memerlukan itu. Mereka sudah melihat mukjizat. Itu menguatkan iman mereka. Dan mereka dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Allah berikan karomah tidak menunjukkan dia lebih baik daripada yang lain. Maka bukan syarat orang disebut wali harus punya ilmu kesaktian atau ilmu kanuragan atau punya karomah. Jadi jemaah sekalian Allah telah menegaskan wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kalau begitu, apakah setiap umat Islam wali Allah? Iya. Tapi tingkatan perwaliannya berbeda-beda tentunya. Enggak sama. Sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apabila Allah telah mengabarkan kepada kita para wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, kalau begitu para nabi dan rasul adalah yang paling tinggi tingkat kewaliannya di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka yang paling beriman dan bertakwa. Tapi Allah menamakan mereka dengan nama khusus. Yaitu Nabi dan Rasul. Sehingga kita nggak mengatakan mereka wali. nggak menamakan mereka wali. Karena Allah telah memberikan nama khusus. Nabi dan Rasul. Jadi salah kaprah kalau mengatakan para wali selain para nabi dan rasul itu lebih istimewa dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, yang lebih parah lagi jemaah sekalian, mereka meyakini kalau sudah jadi wali karena tingkatannya sudah lebih tinggi daripada rasul, maka dia sudah terlepas dari syariat rasul. Dia sudah terlepas dari syariat Rasul. Dia sudah derajat hakikat, bukan lagi derajat syariat. Itulah wali kata mereka. Maka jemaah sekalian, pertama ulama sepakat ini adalah kekafiran. Orang yang meyakini boleh terlepas dari syariat Islam atau dari syariat Nabi Muhammad SAW ini adalah kekafiran. Enggak ada bedanya karena dia meyakini dia sudah jadi wali, atau karena dia merasa bukan orang Arab atau karena dia merasa ini bukan zaman Nabi lagi kalau dia mengatakan tempat kita atau masyarakat kita atau si fulan sudah terlepas atau tidak terikat lagi dengan syariat Islam, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Karena itu sama saja dia mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepadanya. Tapi subhanallah jemaah sekalian, yang melakukan kekufuran ini justru dianggap sebagai wali. Ya. Padahal wali Allah itu adalah yang beriman dan bertakwa. Dan juga itu sekaligus kesombongan dan kebodohan. Kesombongan sekaligus kebodohan. Kenapa? Karena Nabi saja, Nabi Muhammad SAW, yang dosa-dosanya sudah diampuni di masa hidup beliau yang telah lalu maupun yang akan datang masih beribadah sedemikian rupa sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Nah, jemaah sekalian, yang ingin kita ambil pelajaran di sini ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau beribadah sampai sedemikian rupa? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang?" Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat syukur. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sampai kaki beliau pecah-pecah demi untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Jadi ini hakikat syukur. Syukur itu adalah ibadah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan mencakup tiga rukun kesyukuran itu tadi. Maka jemaah sekalian, mensyukuri nikmat Allah bagian dari ibadah. Dan ibadah adalah pengagungan kepada Allah. Ibadah adalah mentauhidkan Allah. Maka dari itu, apabila kita tidak bersyukur kepada Allah atau memalingkan kesyukuran kita kepada selain Allah, kita bisa terjerumus di dalam kesyirikan. Oleh karenanya, penulis rahimahullah membuat bab ini untuk mengingatkan kita salah satu bentuk kesyirikan di dalam ucapan, yaitu tidak bersyukur kepada Allah. Seperti seperti apa bentuknya? Mari kita lihat penafsiran para ulama terhadap ayat ini. Qala Mujahidun ma makna. Berkata Mujahid sesuai maknanya. Jadi lafaznya tidak seperti tidak persis seperti yang diucapkan Mujahid tetapi maknanya sama. Mujahid siapa beliau? Beliau adalah imam besar dari generasi tabi'in murid senior ahli tafsir dari generasi sahabat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Mujahid ini belajar Quran dari Ibnu Abbas mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas kata Imam Mujahid setiap satu ayat saya baca depan Ibnu Abbas kemudian saya tanya apa artinya baca ayat berikutnya saya berhenti kemudian saya tanya, apa artinya? Sampai Anas. Subhanallah. Seperti itu dia belajar Al-Qur'an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan beliau wafat di tahun 104 Hijriah dalam keadaan bersujud kepada Allah ketika sedang sholat. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, tentang ayat ini. Surat An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkari. Apa artinya? Huwa qaulur rajul. Maknanya adalah seperti ucapan seseorang. Hadza mali waristuhu an abai. Ini adalah hartaku yang aku wariskan dari orang tuaku. Inilah jemaah sekalian tafsir ayat ini. Mereka mengetahui itu sebenarnya nikmat Allah, tapi mereka mengingkari. Mereka mengingkari dengan lisan mereka dengan mengatakan ini adalah hartaku yang aku wariskan dari orang tuaku. Maka para ulama menjelaskan inilah salah satu bentuk kesyirikan di dalam ucapan yaitu menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sama dengan ucapan korun. Innama utituhu ala ilmin indi. Hartaku itu hanyalah aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki ilmu bisnis, ilmu manajemen, ilmu pemasaran. Macam-macam kan sekarang berkembang, berbagai macam trik-trik pemasaran dan bisnis. Itulah kata Korun. Saya dapatkan harta ini hanyalah karena saya memang pintar, pintar berbisnis. Maka ini mirip dengan ucapan Korum. Saya dapatkan harta ini semata-mata dari orang tuaku dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya apa yang dia katakan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini harta dari Allah melalui orang tuaku atau dengan sebab warisan orang tuaku tapi datangnya harta ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa yang pertama memuji Allah, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Adapun ilmu kita, ilmu bisnis, ilmu pemasaran itu hanya sebab. Keterampilan kita itu hanya sebab. Orang tua kita kaya raya lalu kita dapat warisan, itu hanyalah sebab. Yang memberikan harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ucapan yang kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur dalam lisan. Tapi selama orang yang mengatakannya yakin itu dari Allah, maka itu tidak sampai tingkatan syirik besar. Itu adalah syirik kecil. Syirik dalam ucapan. Hatinya tidak syirik. Dia yakin sebenarnya ini nikmat dari Allah. Orang tuanya hanya sebab. Tapi dia lupa memuji Allah. Dan dia sandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Maka itu adalah syirik kecil tidak sampai syirik besar. Tapi kalau dia tidak yakin Allah yang memberikan rezeki kepadanya, maka dia telah terjatuh kepada syirik besar. Jadi tergantung keyakinannya. Iya. Wa Aun Aun bin Abdullah dan berkata Aun bin Abdullah Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudali, seorang ulama yang thiqah, perawi hadis yang terpercaya, ahli ibadah, wafat pada tahun 120 Hijriah. Beliau berkata, Yakulun, mereka mengatakan, Laula fulan lam yakun kada. Contoh, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, dia mengatakan, atau mereka mengatakan, kalau bukan karena fulan, ini enggak terjadi. Kalau bukan karena fulan, ini nggak akan terjadi. Atau contoh lain yang mirip dengan ini, kalau bukan karena dokter itu saya sudah mati. Kalau bukan karena obat itu, saya tidak sembuh. Maka jemaah sekalian, ini ucapan yang tidak pantas. Ini ucapan yang tidak pantas. Walaupun ulama di sini merinci ucapan ini menjadi tiga rincian. Yang pertama, kalau sekedar pengabaran dan kabar itu sesuai kenyataan, maka ini dibolehkan. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pamannya Abu Talib, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena aku, maka tempatnya di kerak neraka. Maksudnya karena syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah izinkan beliau memberi syafaat untuk pamannya Abu Talib sehingga azabnya diringankan. Tapi diringankan di sini Abu Talib mengira dialah orang yang mendapatkan azab paling berat. Jadi bukan berarti diringankan lalu dia menjadi nikmat atau tidak merasakan azab lagi tidak. Justru dia merasakan dialah orang yang mendapatkan azab paling berat. Padahal sudah diringankan azabnya. Kenapa nggak sampai keluar dari neraka? Dapat syafaat tapi nggak sampai keluar dari neraka. Karena dia kafir. Orang kafir kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tetapi Abu Talib mendapatkan pengecualian karena jasa-jasa besarnya kepada Islam dan kepada Rasulullah SAW namun tidak sampai mengeluarkan dia dari api neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau bukan karena aku, tempatnya di kerak neraka yang paling dalam. Ini penggunaan kata laula, kalau bukan. Yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, penggunaan kata kalau bukan karena dia, dengan keyakinan bahwa makhluk tersebut memiliki kemampuan khusus yang bisa memberikan pengaruh kepada takdir Allah atau pengaruh secara rahasia. Contohnya apa? Orang seseorang mengatakan laula wali fulan lam yakun kada kalau bukan karena wali itu, padahal wali itu sudah wafat, maka akan terjadi musibah dan malapetaka. Ya. Ini sebenarnya sudah mau jadi tsunami. Tapi karena ada wali itu nggak terjadi. Maka ini adalah syirik besar. Karena seakan-akan dia meyakini ya bukan seakan-akan lagi, memang dia meyakini wali itu mampu untuk melakukan sesuatu yang hanya Allah saja mampu melakukannya. Kalau dia mengatakan, kalau bukan karena si fulan, maka akan terjadi gempa bumi atau tsunami dan lain-lain. Yang bisa mencegah bencana alam ini hanya Allah. Kalau dia meyakini ada seseorang, ada makhluk yang bisa mencegahnya, maka itu adalah syirik besar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, seseorang menyandarkan ini kepada sebab yang zahir. Kalau yang kedua tadi sebab yang tersembunyi, sebab yang samar, nggak jelas. Yang ketiga sebab yang zahir tapi tidak terbukti secara syar'i maupun secara kauni. Contohnya jemaah sekalian, ada orang selamat dari kecelakaan. Lalu dia mengatakan, kalau bukan karena cincin ini sudah mati kita. Ya. Tidak bisa dibuktikan. Ini sudah pernah kita bahas ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Atau membuktikan sebab itu melalui dua cara. Syar'i dan kauni. Kalau tidak bisa dibuktikan dari dua cara ini, maka meyakini sesuatu sebagai sebab adalah syirik. Pertama melalui sebab syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Adakah Al-Quran dan Sunnah mengatakan cincin itu bisa menjadi penyelamat? Tidak ada. Yang kedua, dengan pembuktian yang masuk akal, yang ilmiah, yang bisa membuktikan adanya hubungan sebab dan akibat, juga nggak masuk akal. Bagaimana mungkin hanya cincin kecil itu bisa melindungi kita dari mara bahaya? Maka jemaah sekalian, kalau sebabnya zohir seperti ini, Tergantung keyakinannya. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinannya. Kalau dia yakin, cincin itu adalah sebab yang menyelamatkan dia semata-mata sebab. Namun hakikatnya yang menyelamatkan dia adalah Allah, maka itu adalah syirik kecil. Kalau dia yakin semata-mata cincin itulah yang menyelamatkan dia, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Jadi ini perincian para ulama tentang ucapan laulah. Kalau bukan karena fulan, kalau bukan karena dokter, kalau bukan karena obat dan seterusnya. Baik. Wa qala Ibnu Kutaibah yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Ibnu Kutaibah berkata, Ibnu Kutaibah nama beliau adalah Abdullah bin Muslim bin Kutaibah Ad-Dainuri salah seorang imam besar, ahli tafsir, juga perawi hadis yang thiqah, wafat di tahun 276 Hijriah. Beliau memberikan contoh lain penafsiran makna ayat ini. Hada syafaati alihatina. Mereka mengatakan ini dengan syafaat Tuhan-Tuhan kami. Kalau ini sudah jelas syirik. Mereka menuhankan selain Allah dan mereka mengatakan keberhasilan mereka karena adanya syafaat dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi jemaah sekalian, ini salah satu tujuan mengapa orang-orang musyrik dulu menyembah berhala supaya dapat syafaat di sisi Allah. Subhanallah, tujuannya bagus sekali. Tapi itulah hakikat kesyirikan yang mereka lakukan. Ini kalau ada orang sekarang berdoa kepada para wali dengan harapan mendapatkan syafaat mereka itu nggak ada bedanya dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Ya. Ucapan ini sudah jelas syirik, bahkan syirik besar. Ketika mereka mengatakan ini kita dapatkan nikmat ini karena syafaat Tuhan-Tuhan kami. Maka ini masuk dalam ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha mereka mengetahui ini nikmat Allah kemudian mereka mengingkari dan Allah menegaskan wa aktsaruhumul kafirun dan kebanyakan mereka orang-orang kafir. Baik. Jemaah sekalian, ini termasuk kategori kesyirikan di mana sisi kesyirikannya ada dua. Yang pertama dalam rububiyah. Karena dia menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Yang menciptakan segala nikmat, yang menguasainya, yang mengaturnya hanya Allah. Sehingga kalau seseorang mengatakan, ini karena fulan, ini dari fulan, ini sebab fulan, dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah, tapi kepada makhluk, maka dia telah mempersekutukan Allah dalam rububiyah. Sebab hanya Allah yang menciptakan nikmat. Hanya Allah yang memberikannya kepada kita. Hanya Allah yang menguasainya, hanya Allah yang mengaturnya. Yang kedua, dalam uluhiyah yaitu dia tidak bersyukur kepada Allah yang satu saja. Karena syukur itu ibadah. Barang siapa tidak bersyukur kepada Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah dalam ibadah. Jadi kesyirikannya ada dua bentuk. Baik. Waqala Abu Abbas ba'da hadis Zaid bin Khalid alladhi fihi anallaha ta'ala qala. Dan berkata Abu Abbas, Abu Abbas adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu taala. Tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun." Masuk di waktu pagi ini dari hamba-hambaku kata Allah, ada yang beriman dan ada yang kafir. Jadi berkata beliau setelah hadis ini, hadis Zaid bin Khalid dalam lafaznya ada firman Allah, ini hadis kutsi Allah mengatakan asbahabi asbahamin ibadi mu'minun bi wa kafirun. Masuk di waktu pagi ini hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Dan ini hadis sudah pernah kita bahas di bab tentang al-istisqa bil anwa. Orang yang meminta hujan atau menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Itu hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ketika masuk waktu pagi, setelah turun hujan, maka Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun." Masuk waktu pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi. Siapa yang beriman yang mengatakan kita diberi hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya. Dialah yang beriman kepadaku kafirun bil bil kaukab dan dia ingkar kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Maka dia adalah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Iya. Nah, jemaah sekalian, kata Syekhul Islam tentang hadis ini, wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah yadhum subhanahu man yudifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Ini banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah mencelah orang yang menyandarkan nikmat Allah kepada selainnya dan mempersekutukan Allah. Qala ba'du salaf, huwa ka qawlihim kanatir rih tayyibah wal mallah hadhiqa. Berkata sebagian salaf, seperti kata mereka, ucapan mereka, anginnya baik dan nahkodanya memang pintar. Ini jemaah sekalian, contoh ucapan-ucapan yang mungkin terjadi di sekitar kita atau mirip dengan ucapan kita. Anginnya memang baik, cuacanya bagus, dan nahkodanya atau pilotnya memang mahir. Kenapa nggak katakan Alhamdulillah Allah menyelamatkan kita? Kok yang pertama kita ingat makhluk bukan Allah. Katakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita. Nah, jemaah sekalian, ini bentuk syirik kecil. Kalau dia mengatakan seperti itu. Selama dia yakin Allah yang menyelamatkannya. Kalau dia yakin bukan Allah yang menyelamatkannya, maka itu sudah syirik besar. Iya. Dan Syekh mengingatkan, "Wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinati kathirin dan kalimat-kalimat yang semisalnya yang banyak diucapkan oleh orang-orang. Artinya, ini harus kita waspadai. Hanya dengan ucapan-ucapan seperti ini yang kita anggap sepele, yang kita anggap ringan, tapi di situ mengandung kufur nikmat, ingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim harus senantiasa lidahnya basah dengan ucapan zikir alhamdulillah Segala puji bagi Allah karena kita terus-menerus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jamaah sekalian, mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas. Kesimpulannya bab ini mengingatkan kita untuk mensyukuri segala nikmat dari Allah dan beradab dalam ucapan kita. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita kita sandarkan kepada selainnya. Padahal dia yang memberikan nikmat kepada kita. Maka itu menunjukkan kita kurang beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk syirik kecil wal waliyadzubillah. Ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. termasuk yang beradab atau tidak Pak Ustaz? Yang terkait dengan kalau bukan karena aku, eh, niscaya Abu Talib di dalam Baik. neraka ya. ya. Khusus kalimat ini, karena kalimat ini pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkinlah kita katakan nggak beradab. Ya. Nabi Muhammad SAW yang mengucapkannya. Kalaulah itu salah, Allah pasti menegur. Allah tidak akan membiarkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam salah dalam mengucapkan. Makanya saya ulangi lagi sekilas kalimat dengan susunan laula, laula fulan atau laula ana. Kalau bukan karena fulan, kalau bukan karena aku. Ini adalah sebuah susunan kalimat yang apa namanya perinciannya ada tiga. Yang pertama, yang pertama kalau orang yang mengatakannya sekedar pengabaran, sekedar pengabaran, dan pengabaran itu benar sesuai kenyataan, maka ini tidak mengapa. Selama tentunya dia yakin. Itu hanya sebab. Dan Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Iya. Nah, buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, dia tempatnya di neraka. Tentunya Nabi Muhammad SAW mengatakan ini bukan dengan keyakinan yang menyelamatkan Abu Talib adalah beliau. Tidak, yang menyelamatkan adalah Allah. Tapi beliau adalah sebabnya, yaitu syafaat beliau. Sedangkan yang menyelamatkan, bukan menyelamatkan ya, mengurangi azab Abu Talib adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan contoh lain, ada sebuah kalimat terkenal diucapkan para ulama ahli hadis. Laulal isnad laqala man syaa'a masya'ah. Kalau bukan karena sanat, maka setiap orang akan berkata semau dia. Dia akan mengatakan ini hadis Nabi, ini sunnah. Padahal bukan sunnah, bukan hadis Nabi. Dari mana kita membuktikan? Dengan sanat kita bisa buktikan orang ini pendusta. Kalau seandainya tidak ada ilmu sanat, maka orang dengan bebasnya mengatakan ini hadis, itu bukan hadis. Maka dengan ilmu sanat kita bisa mengetahui. Ini tiga ilmu dalam Islam, tidak ada pada agama lain. Ini faidah saja, tambahan faidah. Tiga ilmu dalam Islam tidak ada dalam agama manapun. Dengan tiga ilmu inilah Islam terjaga. Yang pertama ilmu sanat silsilah periwayatan hadis, maka kita pun mengetahui ini hadis sahih, ini hadis palsu dengan ilmu sanad ini. Yang kedua ilmu i'rab. Ilmu untuk mengetahui akhir harakat sebuah kata. Dengan i'rab kita tahu. Makanya Al-Qur'an itu nggak bisa dirubah-rubah. Wa Musa taklimah wa kallamallahu Musa taklima. Kalau ada yang merubah wa kallamallaha Musa taklima. Ulama langsung paham. Kenapa? Maknanya jadi berubah. Cuman berubah satu harakat Allahu jadi Allaha. maknanya jadi berubah. Ini tidak ada dalam selain Islam ilmu ini. Dan yang ketiga jemaah sekalian, ilmu nasab. Dengan ilmu nasab ini, para ulama mengenal para perawi hadis. Jadi nggak ada yang tersembunyi dengan ilmu nasab. Kalau perawi hadisnya nggak jelas siapa dia, maka hadisnya tertolak. Dengan ilmu nasab mereka bisa mengetahui ini anaknya siapa, lahir di mana, lahir kapan. Ya, sehingga kalau ada seorang perawi mengatakan, saya mendengarkan hadis ini dari fulan. Para ulama meneliti, memangnya dia lahir kapan, fulannya lahir kapan. Ternyata dia lahir setelah fulan wafat. Ya, maka tentu hadisnya doif, nggak bisa diterima. Jadi begitu ulama meneliti detail, maka dengan tiga ilmu ini Islam itu terjaga. Nah itu contoh tadi ulama mengatakan laulal isnat, laqala man syaa masyaa. Kalau bukan karena sanat, semua orang akan berkata semaunya. Ini hadis Nabi, Padahal bukan hadis Nabi SAW. Dengan sanat kita bisa buktikan. Padahal pada hakikatnya yang menjaga hadis itu adalah Allah. Tapi dengan sebab sanat. Jadi ini tidak mengapa. Ucapan andai kata atau ucapan kalau bukan karena fulan itu tidak mengapa apabila sekedar pengabaran dan sesuai kenyataan dan tetap meyakini Allah yang menakdirkan. Baik. Yang terlarang itu yang kedua dan ketiga yang kedua yang terlarang, apabila seseorang menyandarkan kepada sebab khafi, sebab yang tidak nampak. Contohnya apa? Semacam makhluk halus atau orang yang sudah wafat. Dia mengatakan, kalau bukan karena dia, kita sudah ditimpa tsunami. Kalau bukan karena dia, kita sudah ditimpa gempa bumi. Nah ini syirik besar. Ini syirik besar. Karena hal-hal ini nggak mungkin bisa dilakukan kecuali Allah. Dan dia dan dia meyakini makhluk itu memiliki kekuatan di alam ini untuk ikut mengatur alam ini. Yang mengatur alam ini hanya Allah. Ini yang kedua, sebab yang khafi, yang samar. Nah, yang ketiga, sebab yang zahir. Dia sandarkan laula itu pada sebab yang zahir. Sebab yang nampak. Saya berikan contoh itu tadi, kalau bukan karena cincin ini, saya sudah celaka. Kalau bukan karena cincin ini, saya diganggu orang. Ini sebab yang nampak. Nah, kalau yang kedua tadi syirik besar, yang ketiga ini bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Tergantung keyakinannya. Apakah dia meyakini Eh, cincin itu dengan sendirinya yang menolongnya bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia yakini cincin itu hanya sebab Allah yang menolongnya, maka itu syirik kecil. Ya. Ini tiga rinciannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Ini juga syarah Kitab Tauhid, mungkin lebih rinci bisa merujuk ke kitab tersebut. Barangkali seperti itu, Pak. Wallahu alam. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan terkadang kita juga sering dengar ucapan ungkapan ya, mungkin ya banyak anak, banyak rezeki. Apakah itu termasuk juga bagian syirik kecil atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Salam. Ya. Kalau kita hanya sekedar meng, apa namanya mengabarkan sebab, maka tidak masalah. Banyak anak banyak rezeki. Dengan artinya kalimat itu artinya apa? Dengan sebab anak Allah berikan banyak rezeki. Itu kan yang kita maksudkan. Maka tidak masalah insya Allah. Ya. Karena kita sekedar mengabarkan semata-mata. Bukan menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Jadi yang terlarang itu adalah berniat, jadi ada niat juga. Berniat menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sekedar kita mengabarkan sebab, maka tidak masalah insyaallah. Ya. Wallahu alam, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya eh, apa saja yang termasuk dalam usul agama dan batasannya apa antara usul dan furu itu Terima kasih. Baik. Sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dalam masalah usul adalah hal-hal yang disepakati para ulama. Hal-hal yang disepakati para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Adapun yang mereka khilafkan masuk dalam masalah furu. Dan umumnya, umumnya yang disepakati para ulama adalah perkara akidah sedikit sekali perkara akidah yang ulama berbeda pendapat, sedikit sekali. Sehingga dalam perkara usul akidah nggak boleh berbeda pendapat. Tapi dalam perkara furu akidah boleh berbeda pendapat, tapi jumlahnya sedikit sekali nggak banyak. Iya. Seperti perbedaan pendapat ulama tentang makhluk apa yang pertama Allah ciptakan setelah ulama sepakat dan umat Islam semuanya sepakat yang mencipta adalah Allah, ya kan? Itu usulnya di situ. Pencipta adalah Allah. Ini nggak mungkin kita berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat kafir. Ya. Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya ulama berbeda pendapat mana apa namanya? makhluk yang pertama diciptakan. Ada yang mengatakan al-qalam, pena. Ada yang mengatakan arsh, ada yang mengatakan air sebelum arsh. Tapi tidak ada satupun ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan yang pertama Allah ciptakan Nur Muhammad. Itu semua hadis-hadis palsu. hadis ya, hadis-hadis yang berbicara tentang awal penciptaan dari Nur Muhammad itu hadis-hadisnya palsu semuanya, tidak ada yang sahih. Ya. Kalau berpendapat dengan hadis palsu tentunya itu batil, ya. Nah, ini contoh jemaah sekalian dalam akidah. Tapi dalam akidah sedikit sekali. Kebanyakan dalam masalah akidah, ulama sepakat tidak berbeda pendapat. Maka kalau kita menyelisihi kesepakatan ulama, orang yang menyelisihi itu difonis sesat. Kalau ulama sudah sepakat dalam perkara usul, dia difonis sesat. Ya. Menyelisihi kesepakatan ulama. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dolalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan. Jadi kalau ulama sudah sepakat, siapa yang menyelesihinya pasti sesat. Dan juga dalam firman Allah, "Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin." Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masirah. Barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Jadi dalam ayat ini Allah mengancam dua perbuatan. Pertama menyelisihi Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Yang kedua menyelisihi jalannya orang-orang beriman. Maka berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan orang yang menyelisihi ijma berarti dia terancam dengan ayat ini. Apa ancamannya? Nuwallihi ma Kami sesatkan dia. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami masukkan dia ke neraka jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apakah dalam masalah fikih tidak ada yang disepakati ulama, banyak juga. Walaupun kebanyakan ulama berbeda pendapat. Contoh jemaah sekalian, masalah fikih dibahas dalam buku-buku fikih, solat lima waktu adalah wajib. Ini usul. Ini sepakat ulama. Seandainya ada yang mengatakan sunnah, sesat dia. Dia difonis sesat. Kalau ada yang mengatakan apa namanya solat wajib, yang lima salah satunya subuh saja misalkan itu hukumnya sunnah. Maka dia sesat karena menyelisihi ijma ulama. Jadi eh, dalam permasalahan fikih yang masuk dalam kategori usul lebih sedikit ada, bukan tidak ada, tapi lebih sedikit. Contohnya itu tadi, meyakini eh, solat lima waktu itu hukumnya wajib. Iya, bagaimana tata cara sholat itu kan banyak perbedaan pendapat ulama sehingga dalam sebagian penyelesaian itu ulama berselisih tapi nggak difonis sesat ya tidak difonis sesat jadi kita harus paham mana perselisihan ulama yang ulama memfonis sesat orang yang berselisih dan mana ulama mungkin menyalahkan tapi tidak sampai memfonis sesat ya contohnya dalam masalah kunut subuh ya ulama yang berpendapat kunut subuh dan yang tidak berpendapat kunut subuh itu menyatakan salah tapi tidak sampai memfonis sesat ya jadi jangan sampai kita fonis sesat orang yang kunut subuh ya nah ini contoh perbedaan pendapat yang dalam perkara usul maupun dalam perkara furu wallahu alam silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila ada seseorang yang sudah diketahui itu tidak ada dalilnya, tapi terus kita tidak laksanakan dia marah. Contoh misalnya tidak dilakukan tahlilat marah, kaligrafi diturunkan marah, sedangkan itu tidak ada dalilnya. Apakah itu bisa dihukum sirik kecil atau gimana, marah, apa, Pak? Marah karena e, sesuatu yang tidak ada dalilnya tapi dipertahankan seperti ya. tahlilan, kaligrafi ah. yang ditempel-tempel dan sebagainya. Ya. Ya itu namanya marah bukan karena Allah. Marah yang tidak terpuji. Marah yang maksiat, tapi tidak sampai difonis musyrik tidak. Iya. Marah yang tidak terpuji. Marah yang terpuji, marah karena Allah. Ketika syariat Allah dilanggar, kita marah. Itulah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah sekalipun ketika diri beliau disakiti. Enggak pernah. Selalu beliau memaafkan. Sebagaimana firman Allah tentang sifat orang-orang yang bertakwa, wal al ghaid, wal afina anin nas. Dan orang-orang yang menahan marah dan memaafkan manusia. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah kalau dirinya disakiti. Tetapi kalau syariat Allah dilanggar, beliau marah. Itulah jemaah sekalian namanya marah karena Allah. Marah selain karena Allah itu tidak terpuji. Sampai-sampai ada seorang sahabat diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang beliau kepada Nabi SAW minta nasihat maka Nabi SAW hanya mengatakan kepadanya, La takdab, jangan kamu marah. Sahabat itu berulang-ulang, Ya Rasulullah berikan aku nasihat. Nabi hanya mengatakan, jangan kamu marah. Artinya, marah itu pada asalnya tercelah. Kecuali marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syariat Allah dilanggar. Itu pun, melampiaskan amarah, tentu tetap harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan syariat. Ya, buktinya jemaah sekalian, orang Arab Badui yang kencing di masjid, Nabi SAW marah. Bagaimana mungkin beliau tidak marah? Rumah Allah dikencingi. Tapi Nabi Alaihi Wasallam tidak melampiaskan amarahnya. Beliau malah berkata-kata baik kepada orang itu. Nah, beliau hanya memberi nasihat dengan baik dan orang itu pada akhirnya kemudian terpesona dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi marah tetap saja tidak boleh melampiaskan amarah dengan cara yang tidak sesuai syariat. Iya. Walaupun kita marah karena Allah. Iya. Nah, jemaah sekalian, kalau marah karena perbuatan maksiat dihentikan atau pelanggaran syariat dihentikan, ini justru sebaliknya. Bukan marah karena Allah, justru marah yang tercelah. Ya. Dan memang sangat disayangkan, ada sebagian orang sunnah dilecehkan atau sunnah tidak diamalkan. Dia biasa-biasa saja. Ketika amalannya disebut bid'ah, dia marah. Marah karena bid'ah, bukan marah karena sunnah. Nah jemaah sekalian, kalau ada orang mengkritik amalan kita, seharusnya yang kita lakukan adalah peminta bukti secara ilmiah. Kalau ada yang mengatakan amalan kita bid'ah, amalan kita salah, yang kita lakukan jangan marah. Minta pembuktian secara ilmiah. Kamu mengkritik saya, mana dalilmu? Itu yang kita minta. Kalau dia punya dalil, dia punya dasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebab itu dia mengkritik kita, jemaah sekalian. Ini orang yang paling cinta kepada kita. Orang yang paling sayang kepada kita. Melihat kita salah, dia berani mengkritik kita. Orang-orang yang membiarkan kita salah, mereka tidak sayang kepada kita. Mereka tidak cinta kepada kita. Walaupun mereka beralas, beralasan demi menjaga persatuan umat. Bukan seperti itu persatuan. Persatuan itu persatuan di atas syariat. Bukan di atas penyelisihan terhadap syariat. Jadi jangan kita marah. Tapi kita minta buktinya. Kalau tidak terbukti, berarti dia yang salah. Maka tentunya kita bersabar menghadapi orang yang salah ini. Kita berikan nasihat dengan baik. Ya akhi, ini amalan saya ada dalilnya. Kalau dia mengatakan amalan Anda nggak ada dalil, kita buktikan ini ada dalilnya. Berarti dia yang salah, bukan kita yang salah. Maka dalam hal ini kita dituntut untuk bersabar.